Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Al-Hafiz Ibn Kathir Al-Mufassir Al-Ma'ruf ya, mufassir yang terkenal yang memiliki kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim yang sudah banyak diterjemahkan di tanah air kita itu dengan nama Tafsir Ibn Kathir. Beliau rahimahullahu berkata, "Wasturdi'a lahu fi Bani Sa'ad فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح Kata beliau maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di letakkan di Bani Sa'ad untuk disusui maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah sebagaimana kami riwayatkan dengan sanad yang sahih kata Ibn Katsir. Wa aqama indaha fi Bani Sa'ad nahwan min arba'i sinin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kampung Bani Sa'ad di kampungnya Halimah Sa'diyah sekitar empat tahun. Wa syuqqa an fuadihi hunaka faraddathu ila ummihi. Dan tatkala beliau tinggal di kampung Bani Sa'ad, maka dada beliau dibelah. Terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu maka Halimah As-Sa'diyah pun mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة Kemudian sang ibu Aminah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari dibawa ke kota Madinah dalam rangka untuk menziarahi paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Madinah. Tatkala mereka kembali, sang ibu bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Mekah di tengah perjalanan maka sang ibu pun meninggal dunia. Walahu minal umri situ sinin wa satu ashhurin wa asyratu ayam. Tatkala ibunya meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, 3 bulan 10 hari. Wakila bal arba usinin Dikatakan ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ibunya meninggal, beliau berumur 4 tahun. Kemudian Al-Hafidh Ibn Kathir melanjutkan perkataannya. Waqat rawa Muslimun fi sahihihi, Al-Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma marra bil abwa wa huwa dhahibun ila Makkah al fath. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kota Abwa ini tempat meninggalnya ibunya, tatkala itu Rasulullah SAW sedang berjalan menuju kota Mekah di tahun di mana Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, istadzana rabbahu fi ziyarati qabri ummihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburan ibunya. Fa adina lahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke kuburan ibunya di kota Abwa. Fabaka wa abka man haulahu. Wa kana ma'ahu alfu muqanna'in ay bil hadid. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di kuburan ibunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Yang hal ini menjadikan para sahabat di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut menangis melihat tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seribu pasukan yang memakai ya memakai uh, helm terbuat dari besi dalam rangka untuk berperang. Falamma matat ummuhu hadanathu ummu Aiman. Tatkala ibunya meninggal, maka Nabi SAW alaihi wasallam dipelihara atau dirawat oleh Ummu Aiman wa huwa maulatuhu warafaha min abih dan Ummu Aiman adalah budaknya yang dia warisi dari ayahnya wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanggung oleh ayahnya oleh kakeknya Abdul Muttalib falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-umri 8 sinin tufiya jadduhu dan tatkala Rasulullah SAW dirawat oleh ayah, oleh kakeknya Abdul Muttalib tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Wa awsa ila ammihi Abi Talib. Setelah kakeknya meninggal dunia, maka kakeknya memberi wasiat kepada paman Nabi yaitu Abu Talib untuk merawat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana syaqiqa Abdullah fakafalahu. Karena Abu Talib ini satu ayah dan satu ibu dengan bapaknya Nabi Abdullah. Oleh karenanya paman paling dekat dengan Nabi adalah Abdul uh, Abu Abu Talib. Dialah yang merawat Nabi SAW sepeninggal kakek beliau Abdul Muttalib. وحاطه أتم حياطه ونصره حين بعثه الله عز نصر مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك Maka Abu Talib pun menjaga Nabi SAW dengan sebaik-baiknya. Bahkan Abu Talib, ya, tatkala Nabi SAW diangkat menjadi nabi, Abu Talib membela Nabi SAW dengan pembelaan yang sangat kuat. Meskipun Abu Talib masih terus di atas kesyirikannya sampai meninggal dunia. Akan tapi karena dia menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala meringankan azabnya, sebagaimana telah datang hadis yang sahih tentang hal ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin telah kita sampaikan tentang kisah di rawatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh ibu susuannya yang bernama Halimah Sa'adiyah. Dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar berumur empat tahun, maka terjadi peristiwa besar yang dikenal dengan peristiwa syakus sadar, yaitu dibelahnya dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa inilah yang membuat Halimah Sa'diyah takut, khawatir tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun mengembalikan Nabi kepada ibu Nabi. Sebagaimana <clears throat> diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, Anas bin Malik menceritakan tentang kisah pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al ghilman." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermain dengan anak-anak kampung di situ, di antaranya anak ibu susuannya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Fa akhadhahu fa sara'ahu fa qalbahu. Maka kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian menidurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terlentang, kemudian membelah jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. rojal qalba. Kemudian jantung tersebut dikeluarkan oleh malaikat Jibril. Fastakhraja minhu 'alaqah. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan segumpal daging yang kecil dari jantung tersebut. Faqala hada hadus syaitan minka. Kata malaikat Jibril, ini adalah bagian dari syaitan yang ada pada dirimu. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima zamzam. Kemudian jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam dicuci oleh malaikat Jibril di suatu tempayan yang terbuat dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Thumma la amah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, malaikat Jibril alaihissalam kemudian mengikat kembali atau menjahit kembali dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, menjahit kembali jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dikeluarkan darinya sebagian kecil yang itu merupakan bagian dari syaitan, thumma adahu Kemudian jantung tersebut dikembalikan ke dalam dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijahit oleh malaikat Jibril. Wajah al ghilman yas'auna ila ummihi. Maka tatkala itu anak-anak yang main bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun segera berlari menuju ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni zikrahu, yaitu ibu susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Halimah Sa'diyah. Fakalu mereka berkata anak-anak ini, Inna Muhammadan dan kot kutil. Muhammad telah dibunuh. Karena mereka lihat, sempat mereka lihat ada orang yang kemudian mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terjatuh, kemudian dibelah dadanya, dikeluar, sempat mereka lihat hal ini sehingga mereka mengatakan Inna Muhammadan dan kot kutil. Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi muntaqi laun maka mereka pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam warnanya berubah itu dalam keadaan pucat. Qala Anasun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu perawi hadis ini berkata, "Wa qad kuntu ara atharal mikhyat fi sadrihi." Saya melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian peristiwa mukjizat yang termasuk awal mukjizat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berumur 4 tahun di mana malaikat Jibril datang kemudian membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan jantungnya, membersihkan jantungnya, kemudian mencuci jantung beliau, kemudian dikembalikan ke dada beliau, kemudian dijahit oleh malaikat Jibril. Dalam rangka apa? Agar membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bagian syaitan. Sehingga tidak ada dari jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa diganggu oleh syaitan. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh seluruh ulama hadis. Maka hendaknya kita pun menerima kesahihan hadis ini. Jangan sampai kita menggunakan akal kita, kemudian kita menolak hadis ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang orientalis atau orang-orang Nasrani yang mereka mengejek tentang hadis ini. Mereka mengatakan, hadis macam apa ini? Ya. Ini hadis lemah. Bagaimana jantung dibelah, kemudian dikeluarkan bagian syaitan, kemudian dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan. Ini tidak sesuai dengan sunnatullah. Ya. Keluar daripada tobiat manusia seperti ini. Dan ini pernah disampaikan oleh mereka, terutama orang-orang Nasrani dan syubhat ini masih tersebar hingga sekarang. Bahkan sebagian penulis sirah Nabi terpengaruh dengan syubhat seperti ini. Seperti Muhammad, Muhammad Hasan Haikal, salah seorang penulis tentang sirah Nabi yang masyhur, dia menolak hadis ini, dia mengatakan hadisnya lemah. Padahal hadisnya sahih. Tidak ada seorang ulama hadis pun yang mendoifkan hadis ini, yang melemahkan hadis. Terlebih lagi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Terlebih-lebih lagi Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, saya telah melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya kita katakan, justru inilah yang namanya mukjizat. Mereka mengingkari hal ini kata mereka tidak masuk akal. Ya. Ini sejak zaman dulu mereka ingkari. Kita katakan bahwasanya inilah yang namanya mukjizat. Kalau semua perkara yang tidak masuk akal diingkari, maka kita katakan Nabi Isa pun banyak melakukan hal-hal yang tidak tidak masuk akal. Nabi Isa berbicara tatkala masih masih bayi, digendong ibunya sudah berbicara. Ini Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Ya. Allah telah memberikan aku Alkitab dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Nabi Isa berbicara masih kecil, ini keluar daripada di luar daripada kebiasaan manusia. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga ya, menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang buta. Ini semua keluar daripada logika manusia dan keluar dari kebiasaan tabiat manusia. Dan inilah yang disebut dengan mukjizat. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya kemudian laut terbelah dua sehingga kemudian terbelah dua tiba-tiba kemudian e, tanah yang ada di dasar laut menjadi kering tiba-tiba untuk mudah dilewati oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Ini semua mukjizat. Kalau setiap perkara yang dianggap bertentangan dengan akal kita kita tolak, maka seluruh mujizat Nabi akan kita tolak. Oleh karenanya, ikhwani fillah zanillahu iyyakum, sungguh indah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata bahwasanya akal itu punya cahaya, tetapi butuh dengan cahaya yang lebih terang untuk membimbing akal tersebut. Seperti ya, seorang yang berjalan di kegelapan ada matanya. Tapi tatkala gelap dia tidak bisa berjalan, dia butuh cahaya yang menerangi jalannya sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Akal seorang pun demikian. Ya. Dia butuh bimbingan wahyu. Sehingga tidak mendustakan perkara-perkara yang di luar kemampuan akal seseorang. Para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mukjizat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini tidak bukanlah perkara yang aneh. Kalau dahulu mungkin aneh. Di zaman sekitar 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, 300 tahun lalu sebelum ditemukan ya metode-metode operasi yang modern, Ya sekarang begitu mudah dada dibelah, begitu mudah jantung diambil bahkan dipasang jantungnya orang lain di hati di tempat di jantung ya jantung orang lain diambil kemudian dipasang oleh pada dada seorang. Bahkan jantung dibelah, dipasang ringnya atau dibuat klep. Luar biasa sekarang ya kemodernisasi dalam hal masalah pengobatan dan dalam operasi. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril lebih mudah lagi. Ya. Kalau manusia zaman sekarang aja bisa membelah bisa membelah jantung kemudian dijahit kembali. Bagaimana lagi jika yang melakukannya adalah malaikat atas perintah Rabbul Alamin. Oleh karenanya seorang menerima ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa faedah dari dibelahnya dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama menyebutkan bahwasanya untuk agar Allah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Sejak kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkontaminasi dengan ya ajaran-ajaran syaitan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karenanya Nabi SAW sejak kecil terjaga, tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan jika beliau melakukan kesalahan, ingin melakukan kesalahan, di, dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sedang menggembalakan kambing, tiba-tiba beliau tertarik. Ya karena orang-orang anak-anak muda Arab tatkala itu mereka berfoya-foya, mereka minum bir, mereka begadang, mereka mendengar mazamir, musik-musikan. Maka suatu saat alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertarik untuk pergi kota Mekah untuk begadang bersama anak-anak muda. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pergi ke sana maka dia mewasiatkan sebagian salah seorang temannya, tolong jaga kambing, kambing saya, saya ingin pergi ke Mekah. Ingin dari dari pegunungan pergi masuk ke kota. Maka dia pun masuk ke kota dan dia mendengar ada bunyi musik-musikan, ya, seruling atau yang lainnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ada acara apa ini? Maka dikatakan ada acara pernikahan. Si fulanah dengan si fulan menikah. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi SAW tidak bisa mendengar sesuatu. Dan Nabi SAW akhirnya tidak sadar. Tiba-tiba dia tertidur dan tidak terjaga kecuali setelah merasakan panasnya matahari. Tidak jadi begadang. Allah Subhanahu wa taala memalingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal ini. Ini hikmah Hikmah bahwasanya itu Rasulullah SAW mengatakan saya tidak pernah tertarik kecuali dua kali seumur hidup. Dan dua kali tersebut sama kasusnya, sama-sama ingin begadang, sama anak-anak muda dan ingin, ikut acara pernikahan yang di situ ada acara musik-musikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala palingkan sehingga membuat Nabi tertidur dan tidak terbangun kecuali tatkala merasakan ya panas matahari. Inilah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala ya membersihkan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ikhwani fillah zaniyallahu ayyakum, setelah terjadi pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fastaqbaluhu ya. Ibu Nabi, ayah Nabi ayah susu Nabi, ibu Nabi, ibu susu Nabi yaitu Halimah dan suaminya melihat Nabi dalam keadaan pucat. Tatkala itu umur Nabi 4 tahun. Maka mereka pun takut. Khawatir sesuatu menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengembalikan Nabi kepada Aminah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tahu dengan kedatangan Nabi banyak keberkahan, kemudahan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Akan tapi karena kekhawatiran akan terjadi sesuatu lagi karena perkaranya mengerikan. Ya sampai dikatakan Inna Muhammad dan kot kutil Muhammad telah dibunuh. Perkaranya ngeri. Ada orang datang kemudian dan Nabi ceritakan apa yang terjadi. Dia cerita tadi ada dua orang datang. Jibril dan temannya membelah dadaku kemudian mengeluarkan jantungku. Kemudian menjahitnya. Ya, ini membuat ya Halimah Sa'diyah khawatir dan takut Akhirnya dia pun mengembalikan kepada Nabi kepada ibunya Aminah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Aminah dari umur 4 tahun hingga umur 6 tahun. Dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat dengan, oleh ibunya dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan ada beberapa nabi yang sangat mulia, nabi-nabi yang termasuk ulul azmi, yang mereka dirawat tidak dirawat oleh ayah mereka, tapi dirawat oleh ibu-ibu mereka. Kita tahu Nabi Muhammad SAW yatimul ab. Tatkala lahir, tidak ada ayahnya. Tatkala keluar di muka bumi ini, sudah meninggal ayahnya. Sehingga hanya merasakan kehangatan, kelembutan dari ibunya Aminah. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Isa alaihissalam dirawat oleh ibunya saja, tanpa ayah. Karena lahir tanpa ayah. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, nabinya orang-orang Yahudi. Juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, sama sekali Allah tidak sebutkan tentang ayah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dirawat oleh ibunya setelah itu. Oleh karenanya penting, ikhwani fillah wa yakum, kalau para ibu-ibu berhasil mendidik anak-anak mereka sampai menjadi orang-orang yang mulia, bahkan para ambia, para nabi, maka ini peringatan bagi kita untuk penting dalam memilih ya seorang istri. Terutama bagi mereka-mereka yang belum menikah. Yang sudah terlanjur ya sudah, tinggal diperbaiki, berdoa semoga menjadi baik. Tapi yang belum menikah, berusaha mencari istri yang soleha. Dan ini bukan, tatkala seorang berusaha mencari istri yang soleha, dia dapat pahala sejak mencari istri yang soleha. Karena kaitannya bukan kebahagiaan dia saja, tetapi kebahagiaan anak-anaknya. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang wanita yang tidak soleha? Apa yang kita harapkan? Kita hanya bisa mengharapkan dia di tempat tidur sementara anak-anak kita siapa yang rawat. Anak-anak kita siapa yang ya diajari dengan agama. Dibuat hafal Quran kalau ibunya ternyata amuradul, ibunya ternyata tidak soleha. Yang dipikir hanya dunia. Ya, oleh karenanya, saya katakan bahwasanya penting mencari istri yang soleha. Nabi SAW bersabda, Fazbar, fazbar bithatid din taribat yadak. Hendaknya engkau mendapatkan seorang wanita yang memiliki agama yang baik, ya, taribat yadak. Kalau tidak, engkau akan ya, meletakkan tanganmu di tanah artinya engkau sial. Oleh karenanya, ikhwani fillah Allah ini penting. Karena peran ibu dalam merawat anak-anak sangatlah penting. Oleh karenanya, sungguh menyedihkan anak-anak yang mereka memiliki ayah dan ibu, tetapi mereka yatim. Ayahnya ada, ibunya ada, tapi yatim. Kenapa? Ayahnya sibuk kerja, ibunya sibuk ke mall. Tiap hari ke mall. Ya. Tiap hari harus ada jadwal ke mall. Apalagi yang tinggal di kota-kota besar, apalagi yang berduit banyak, bahkan yang tidak punya uang pun harus ke mall minimal cuci mata ngelihat ya. Yang tidak punya uang saja ke mall apalagi yang punya yang punya uang. Ini kenyataan yang menyedihkan sehingga anak-anak sejak kecil dibiasakan untuk cinta dengan dunia. Sejak kecil dibiasakan dengan gemerlap dunia. Sejak kecil dibiasakan dengan barang-barang mewah. Sehingga tatkala diajak untuk berpikir tentang agama, diajar diajar untuk hidup ya sederhana maka sulit. Dan ini yang paling memberi pengaruh adalah wanita. Ayah terkadang tidak memiliki pengaruh. Kurang pengaruhnya. Kenapa? Karena seorang suami pergi kerja, cari nafkah. Sementara ibu yang memiliki sangat pengaruh dalam perkembangan pendidikan anak-anak. Oleh karenanya, lihatlah bagaimana para ambia seperti Nabi Muhammad SAW dirawat oleh ibunya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Mereka semua menjadi orang tatkala dirawat oleh ibu-ibu mereka. Alaihi wassalatu wassalam. Tatkala Nabi SAW berumur enam tahun, Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang sangat berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama ibunya ke kota Madinah dalam rangka untuk mengunjungi ya paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disebutkan oleh sebagian riwayat dalam rangka untuk menziarahi kuburan ayah Nabi Abdullah karena Abdullah meninggal di di Madinah. Maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sang ibu, bertemu dengan paman-pamannya. Jadi kalau paman-paman Nabi di Madinah dari sisi ibu, kalau paman-paman Nabi di Mekah dari sisi ayah. Di Mekah ada saudara-saudaranya Abdullah, ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Hamzah. Ya, ini semuanya paman-paman Nabi dari sisi ayah. Adapun paman-paman Nabi dari sisi ibu semuanya di di Madinah. Kalau bahasa Arab dibedakan, antara khol dengan am. Kalau khol itu paman dari sisi ibu. Kalau am paman dari sisi ayah. Jamaknya akhwal, jamaknya amam ya. Oleh karenanya Nabi SAW sebelum ibunya meninggal, beliau bersama ibunya berangkat menuju Madinah. Kemudian bertemu dengan paman-paman beliau dari sisi ibunya. Kemudian tatkala pulang sampailah di suatu tempat namanya Al-Abwa. Yang tempat itu sampai sekarang masih ada. Yang konon kuburan ibu Nabi SAW sampai sekarang masih ada di tempat tersebut. Kemudian meninggallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, meninggallah ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aminah di tempat Abwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan ujian yang berat tatkala itu. Tatkala sang ibu meninggal, tidak ada siapa-siapa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kerabatnya. Dia tidak bersa sedang bersama paman-pamannya dari sisi ibu dan tidak juga sedang bersama paman-pamannya dari sisi ayah. Dia tidak sedang di Madinah dan tidak sedang di Mekah. Tapi di antara Mekah dan Madinah meninggallah sang ibu. Sehingga Nabi SAW melihat bagaimana sang ibu sakit keras. Kemudian meninggal di hadapan Nabi SAW. Ini merupakan ujian yang sangat berat bagi seorang anak yang berumur enam tahun. Tidak ada kerabat Nabi SAW yang kemudian menenangkan hati Nabi SAW. Tidak ada ayahnya, tidak ada kakeknya, tidak ada pamannya, tidak ada kerabatnya, tidak ada. Karena Nabi meninggal, ayahnya, ibunya meninggal di kota yang asing di tengah, di Abuat. Dan ini ujian ujian yang berat ya yang tidak mungkin dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau anak-anak lain kemudian mungkin sudah bagaimana, ya. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan ujian tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mensucikan jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegar menghadapi ujian tersebut. Tatkala itulah sempurnalah keyatiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ayah dan tanpa ibu, tanpa ayah dan tanpa ibu. Setelah ibunya meninggal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dirawat oleh sang kakek Abdul Muttalib, yaitu Syaibatul Hamd. Ikhwani fillah, para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menyebutkan tentang <clears throat> hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang yatim, yatim piatu. Mereka menyebutkan bahwasanya agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memiliki rasa kemanusiaan, lebih memiliki sifat sosial yang tinggi. Karena beliau pernah menjadi seorang anak yang yatim, seorang anak yang sulit yang tumbuh tanpa ayah dan ibu. Bahkan akan kita sebutkan nanti Nabi Alaihi Wasallam kerja untuk pamannya. Abu Talib nanti merawat Nabi dan Nabi dalam keadaan miskin sehingga dia kerja untuk membantu pamannya. Masih kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, tatkala Nabi Alaihi Wasallam mengucapkan hadisnya yang agung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bi usbu'aihi asababah wal wusta. Rasulullah SAW mengucapkan dengan menggandengkan tangan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Kata Nabi SAW, saya dan penanggung anak yatim di surga demikian. Jadi ini menunjukkan kedekatan yang amat sangat antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang menanggung anak yatim. Oleh karenanya ikhwan, kalau kita diberi kesempatan untuk bisa merawat anak yatim, untuk bisa memberi sedekah kepada anak yatim, maka kita harap kita bisa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Bukan hanya menemani dari jauh, bahkan dengan dekat. Kata Nabi SAW, Ana wa kafilul yatim. Saya dengan orang yang menemui anak yatim, kahata ini, seperti ini, dekat. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyunahkan kita untuk mengusap kepala anak yatim. Ada seorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan, mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Hatinya merasa keras. Ya, dan ini banyak yang banyak kita keluhkan. Terlalu banyak ayat kita dengar. Seakan-akan hati kita kosong dan hampa. Dibacakan ayat-ayat tentang azab. Mata kita tidak mau menangis. Kita bangun malam tidak bisa khusyuk. Seakan-akan antara kita dengan khusyuk ada permusuhan. Kenapa? Karena kerasnya hati. Karena terlalu banyaknya maksiat yang kita lakukan selama menjalani hari-hari ini. Terlalu banyak keharaman yang kita lihat dengan mata kita. Terlalu banyak hal-hal yang haram yang kita dengar dengan telinga kita. Hati kita menjadi keras. Ada seorang sahabat yang mengeluhkan tentang kerasnya hatinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan kepadanya, In aratta an yalina qalbuka fat emil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi SAW, jika kau ingin agar hatimu lembut, maka berilah makanan kepada orang miskin dan sentuhlah kepala anak yatim. Oleh karena di antara sunnah, kita mengusap kepala anak yatim. Tatkala kita mengusap kepala anak yatim, kita bisa merasakan bagaimana sulitnya kehidupan anak yatim ini. Dan ini diucapkan oleh Nabi dengan ucapan yang benar-benar keluar dari hatinya. Karena Nabi SAW pernah menjadi anak yatim. Bagaimana kesulitan yang pernah dihadapi oleh Nabi? Oleh anak yatim benar-benar diketahui oleh Nabi SAW. Bukan hanya teori. Kita mungkin banyak di antara kita tidak mengetahui bagaimana sedihnya anak yatim. Hanya teori atau perkiraan yang kita lihat dari kesedihan yang dirasakan oleh anak yatim. Tetapi Nabi SAW berbeda. Nabi SAW mengucapkan tentang sesuatu yang pernah dia alami. Beliau alaihi salatu wasalam pernah yatim piatu. Oleh karenanya Nabi SAW berusaha ya untuk mendekati anak yatim. Dalam satu hadis yang sanatnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan sanatnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Lau ra'aitani wa Kutham wa Ubaidillah bin Abbas wa nahnu sibyan nal'abu." Kalau engkau melihat kami tatkala itu saya yaitu Abdullah bin Ja'far kemudian Kusam, kemudian Ubaidillah bin Abbas. Kami bertiga sedang bermain. Tiba-tiba Nabi SAW lewat. Naik di atas tunggangannya. Entah di atas onta atau di atas himar. Kemudian Nabi SAW berkata, Irfa'u hadha ilayya. Angkat si fulan ini, si anak ini ke saya. Fahamalani amamahu. Maka Nabi SAW pun mengambilku dan meletakkan di hadapan di hadapan Nabi SAW. Menggonceng di bagian depan. Sepertinya Nabi SAW naik onta. Jadi Abdullah bin Ja'far diletakkan di depan. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, Irfa'u hada ilai, Angkat lagi yang satunya kepadaku. Fahamalahu waro'ahu. Maka Nabi SAW pun mengangkat kusam di bagian belakang. Kemudian setelah itu, Thumma maras masahala roksi salasan. Kata Abdullah bin Ja'far. Kita tahu Abdullah bin Ja'far. Anak yatim Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah meninggal tatkala memegang bendera peperangan, kemudian tangan kanannya ditebas oleh musuh, kemudian dia memegang bendera dengan tangan kirinya, kemudian tangan kirinya ditebas oleh musuh, maka dia memegang bendera tersebut dengan lengan atasnya, kedua lengan atasnya, sehingga akhirnya pun dia terbunuh dan ya dibunuh oleh musuh-musuh Allah tatkala itu. Oleh karenanya anak beliau Abdullah bin Ja'far adalah seorang anak yang anak yatim dan Nabi SAW semangat untuk mengangkat Abdullah bin Ja'far dan digonceng di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata Abdullah bin Ja'far, "Famasa ala ra'sihi thalathan." Famasa ala ra'sihi thalathan. Maka Nabi saw alaihi wasallam pun mengusap kepala Abdullah bin Ja'far tiga kali dan setiap kali mengusap dia berdoa, "Allahumma khluf Ja'faran fi waladihi." Ya Allah jagalah anak dari Ja'far ini. Ya. Nabi saw mendoakan anak yatim. Karena ikhwani fillah zani Allah para ulama menyebutkan di antara min asbab insyirahis sadar di antara sebab dada ini menjadi lapang dan bahagia, al-ihsan ilan nas, berbuat baik kepada orang lain. Tak kala sahabat ini yang mengaku, yang mengeluhkan tentang kerasnya hatinya, tentang kerasnya hatinya. Nabi SAW mengatakan, at'imil miskin, berilah makan kepada orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim. Ini kembali kepada memberi pertolongan kepada orang lain, beri makan kepada fakir miskin. Oleh karenanya, orang yang berpaling berbahagia adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Dia berusaha membantu orang lain, dia memikirkan kesulitan orang lain. Orang seperti ini meskipun kelihatannya dia sulit, tapi Allah akan berikan kebahagiaan dalam hatinya. Ini sering dilupakan oleh orang-orang. Padahal kalau orang perhatikan orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan di hatinya meskipun kehidupannya sendiri sulit, tapi hatinya akan yang syarih sadruhu. Para ulama menyebutkan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekh Sa'di juga menyebutkan di antara sebab ya, dada ini lapang menjadi bahagia adalah memikirkan orang lain, membantu orang lain, memberi makan kepada orang orang lain. Tetapi sebaliknya kalau seorang bantu orang lain karena ria, karena ingin dipuji, maka dia yang paling tersiksa. Dia akan menjadi orang paling tersiksa karena dia bantu orang karena, karena ingin dihormati atau karena ingin dipuji. Tapi orang yang ikhlas tatkala membantu orang lain, benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan bahagia sebagaimana orang perhatikan anak yatim. Kemudian setelah meninggal ibunya Aminah bintu Wahbin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh sang ayah, eh, sang kakek Abdul Muttalib, Syaibatul Hamd. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya <clears throat> kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ayah Nabi Abdullah adalah putra yang paling disayangi oleh sang kakek Abdul Muttalib. Sehingga tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pun disebutkan dalam sebagian sejarah, sang kakek pun mengadakan walimah, kemudian beri namanya Muhammad. Ya, meskipun riwayat-riwayat tersebut lemah akan tapi disebutkan oleh ahli sejarah. Kemudian sang kakeklah yang mengkhitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya kepada cucunya tersebut. Dan Abdul Muttalib memiliki semacam kursi atau sajadah yang atau kursi yang dia letakkan di dekat Ka'bah. Ya, semacam sajadah atau kursi atau suatu yang bisa diduki yang diletakkan di naungan Ka'bah. Dan orang-orang yang terdekat dengan beliau seperti anak-anak beliau selalu duku, duduk dekat firas tersebut, duduk dekat dengan sajadah tersebut. Namun tidak ada yang berani duduk di kursinya Abdul Muttalib. Tidak ada yang berani. Sampai Abdul Muttalib datang kemudian duduk di kursi tersebut. Karena mereka menghormati Abdul Muttalib. Maka suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian duduk di kursi tersebut, kursinya kakeknya. Tatkala itu maka paman-pamannya pun berusaha melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kursi terhormat, kursi kursi kakeknya. Akan tapi datanglah Abdul Muttalib dan mengatakan biarkan cucuku duduk di situ. Fa inna lahu sya'nan. Anak ini suatu saat akan menjadi anak yang hebat. Maka dibiarkanlah Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kursi sang kakek. Yang ini menunjukkan betapa sayang, sayangnya sang kakek kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perawatan ini atau perhatian sang kakek tidak bertahan lama, cuma dua tahun. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam berumur delapan tahun, maka sang kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Maka berpindahlah perawatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya yaitu Abu Talib yang sebagaimana tadi kita katakan Abu Talib merupakan saudara sekandung seayah dan seibu dengan Abdullah ya jadi Abdul Muthalib ini punya beberapa istri di antara yang anaknya jadi satu istri yaitu Abdullah dan Abu Talib sehingga paman yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Talib karena dia dekat dengan ya satu saudara kandung dengan ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Abu Talib pun membela keponakannya Rasulullah SAW dengan pembelaan yang hebat. Bahkan meskipun dia tidak masuk Islam, bahkan meskipun dia meninggal dalam keadaan kafir, dia tetap membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena ini adalah keponakannya, putra dari saudara kandungnya. Bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Talib? Ikhwani fillah Allah iya- wa iyyakum. Abu Talib ini memiliki banyak anak di antaranya Ali bin Abi Talib ya. Dan Abu Talib adalah seorang yang miskin. Dia memiliki sanat memiliki nasab yang tinggi akan tetapi dia seorang yang miskin. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala hidup bersama Abu Talib Nabi SAW membantu kehidupan Abu Talib dengan bekerja. Di antaranya Nabi SAW menjadi penggembala kambing. Menjadi penggembala kambing. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembalakan kambing. Semua nabi pasti pernah menggembalakan kambing. Nabi apapun. Nabi Ayub, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Adam, ya, semuanya pernah menggembala kambing. Ini menunjukkan kambing sudah ada sejak zaman Nabi Nabi Adam, ya, sudah ada. Semua nabi pasti pernah menggembalakan kambing. Qalu wa anta ya Rasulullah. Para sahabat berkata, engkau juga Rasulullah. Pernah menggembalakan kambing? Kata Nabi SAW, na'am. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Saya dulu menggembalakan kambingnya orang-orang Mekah untuk dapat upah qararit. Jadi bukan dirham, bukan dinar, tapi qararit percahan dirham. Upah sedikit. Jadi Nabi SAW tidak punya kambing. Tapi menggembalakan kambing apa? Kambing orang. Dan dapat upah dari penduduk kota kota Mekah. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala ma. Nabi SAW, Jabir berkata, Kunna ma'an Nabi SAW bimarri zahran. Wa nahnu najni al-kibath. Suatu saat, kami bersama Nabi SAW di suatu tempat namanya Marru Zahran. Dan kami pun mengambil buah-buah dari pohon siwak. Jadi pohon arok itu punya buah namanya kibath. Ya, ada buah-buah kecil yang bisa di, diambil dan bisa dimakan. Tatkala mereka mulai mengambil buah-buah dari pohon siwak tersebut, jadi pohon siwak itu bisa dijadikan siwak yang sampai sekarang bisa antum lihat dijual di bagian luar dari halaman masjid banyak orang menjual siwak. Tatkala mereka hendak mengambil buah-buah tersebut kata Nabi SAW, alaihi "Alaikum bil aswat minhu." Cari yang buahnya warna hitam. Mereka heran loh. Nabi kok tahu tentang buah ini? Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam." Karena tidak ada yang pergi ke daerah-daerah seperti itu kecuali orang yang pernah mengembalakan kambing. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, seakan-akan kamu pernah gembalakan kambing, kok tahu ada buah yang bagus yang warna hitam?" Maka Nabi SAW berkata, "Na'am, iya, saya pernah menggembalakan kambing." Wahal min nabiyin illa waqat ro'aha. Bukankah tidak ada seorang nabi pun kecuali telah mengembalakan kambing? Para ulama menyebutkan apa faedah dari ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan para anbiya, para nabi seluruhnya menggembalakan kambing. Di antaranya, ikhwani fillah zanillahu yakum, mereka menyebutkan bahwasanya orang yang mengembalakan kambing dia akan terlatih untuk mengatur aturan. Jadi ada sebelum mengatur manusia, dilatih untuk mengatur apa? Kambing. Dan kambing itu ya tidak satu tipe, tipenya berbeda-beda. Ada yang kalem, ada yang lembut, ada yang keras. Ada yang bandel, sama dengan manusia. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang bandel. Dan Nabi SAW berusaha mengatur mereka dengan penuh kelembutan. Bagaimana caranya mengatur kambing-kambing ini. Bagaimana kambing-kambing yang tadinya bertebaran bisa dikumpulkan kembali. Dan ini butuh latihan. Dan Nabi SAW tatkala diutus di Mekah. Ya, ya orang-orang tersebar-sebar. Berbagai macam keyakinan. Maka dikumpulkan oleh Nabi SAW di atas agama Tauhid. Dan ini butuh latihan. Kemudian beliau menyebutkan juga, para ulama juga menyebutkan di antara faedah mengembala kambing yaitu mewariskan kelembutan. Bagaimana sifat sikap lemah lembut agar bisa merawat kambing-kambing tersebut sehingga tumbuh kelembutan dari hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mudah beliau dalam ya merawat kambing-kambing tadi dan ini merupakan modal untuk beliau demikian juga, demikian juga para nabi-nabi yang lain untuk bisa bersikap lemah lembut terhadap umat mereka. Kemudian dalam kisah pengembalaan kambing ini yang dilakukan oleh Nabi SAW juga bisa diambil faedah bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang tawadhu. Nabi SAW tidak ya, tidak malu untuk mengatakan saya pernah mengembalakan kambing. Tidak sebagian orang yang angkuh yang dahulunya miskin tidak mau ngaku pernah miskin. Bahkan yang dahulunya mungkin kerja jadi pembantu ya, tidak mau mengaku pernah jadi pembantu. Ada sebagian orang seperti itu yang sangat menyedihkan. Pernah jadi pembantu, kemudian nikah sama orang asing, kemudian jadi kaya. Kamu dulu pembantu? Oh enggak, saya enggak pernah jadi pembantu. <laughs> Padahal dulu ya, membantu. Yang dahulunya pernah jadi pekerjaan, jadi pegawai orang tidak mau ngaku. Lihatlah Nabi SAW pernah mengembalakan kambing, bahkan bukan kambing dia yang beliau gembalai. Bahkan kambing-kambing penduduk Mekah. Akan tapi Nabi SAW dengan tanpa ragu-ragu, bahkan menyebutkan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang harus disyukuri. Allah Subhanahu wa taala ya, merubah kondisi orang dari miskin menjadi kaya, dari susah menjadi mudah. Ini semua nikmat yang harus diingat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara perkara yang membantu orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat hari-hari susahnya. Bahwasanya dia dahulu pernah hidup susah. Dahulu dia pernah mencari makan dengan susah payah Kemudian tatkala diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melupakan itu semua. Dikarenanya, sebagian orang terkadang angku dan sombong dan mereka mengatakan kamu harus punya pribadi yang kuat. Ya. Kamu jangan bicara sama orang-orang miskin, jangan bicara sama jangan bergaul atau jangan berbicara sama tukang sapu ya. Nanti kalau dilihat orang, kamu dianggap rendah. Ini ini namanya bukan kepribadian yang kuat, tapi inilah kesombongan. Inilah yang disebut dengan kesombongan. Seorang berusaha untuk bergaul dengan siapa saja, ya. Tentunya dengan milih-milih tidak sembarang tidak semua orang yang buruk dia gauli, tapi orang yang baik dia gauli. Bagaimanapun modelnya orang tersebut, selama dia baik, apakah dia orang kaya, apakah dia orang pertengahan, ataukah dia orang miskin, ya. Jangan dia ya angkuh kemudian malu untuk bergaul dengan orang-orang yang seperti demikian. Demikianlah para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada hari Sabtu depan kita akan menyampaikan tentang kisah ya, Nabi SAW tatkala pergi ke negeri Syam, kemudian bertemu dengan pendeta yang disebut Bahira atau Buhaira, yang dari pendeta inilah ya dikatakan oleh orang-orang Nasrani menuduh bahwasanya Nabi SAW mengambil Islam, mengambil ajaran Islam, belajar dari pendeta yang ada di negeri Syam tersebut. Kita akan sebutkan syubhatnya pada pertemuan mendatang insyaallah dan kita akan bantah syubhat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita. Sebelum saya membuka tanya jawab, saya ingin menyampaikan tentang jawaban dari pertanyaan kemarin. Tatkala kemarin ada seorang dari para hadirin dari saudara kita yang bertanya tentang orang-orang yang mereka berdalil tentang bolehnya mengadakan acara Maulid Nabi alaihi salatu wasalam dengan kisah Suwaibah ya yang dia merupakan budaknya Abu Lahab. Kemudian Suwaibah ya, dibebaskan oleh Abu Lahab dan Abu Lahab bergembira pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah meringankan siksaan Abu Lahab karena gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang musyrik saja siksanya bisa diringankan karena bergembira dengan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana lagi dengan seorang muslim. Hadis ini atau riwayat itu, riwayat ini termaktub dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Nomor 4813. Di mana Ummu Habibah bintu Abu Sufyan, istri Nabi sallallahu Ummu Habibah menyampaikan bahwasanya dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ingkah ukhti binta Abi Sofyan Jadi Habibah ini dengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ummu Habibah mendengar Nabi mau poligami. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kamu mau poligami, nikahilah saudari perempuanku." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbina Apa kau ingin saya menikahi saudari perempuanmu?" Fakultu na'am kata Ummu Habibah, "Iya." Lastu laka bimukhliyatin wa ahabbu man syarakani fil khair uhti, Saya toh tidak bisa sendirian sama kamu, kamu tidak tidak monogami tapi pasti apa? poligami. Dan saya ingin orang yang ikut menyerta, menyertaiku dalam kebaikan adalah saudari perempuanku. Oleh karenanya saya ingin kau menikahi saudari perempuanku. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inna dalika la Ini tidak boleh. Karena wa anta jama'u bainal ukhtain. Allah melarang seorang menikahi dua wanita bersaudara tidak boleh. Dan hadis Rasulullah juga melarang tidak boleh seorang menikah wanita dengan bibinya atau bibinya dengan keponakannya, tidak boleh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu inna dzalika la yahillu li. Ini tidak boleh. Qultu fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi, Abi Salamah. Karena saya dengar wahai Rasulullah, saya dengar kau mau menikahi putrinya Abu Salamah. Kata Nabi, bintu Ummi Salamah, putrinya Ummi Salamah. Qultu na'am, iya saya dengar kau menikahi putrinya Abu Salamah, putrinya Ummi Salamah. Kata Nabi SAW, Lau anna halam takun robibati fi hijri. Tidak boleh, saya tidak boleh menikahinya. Kenapa kata Nabi SAW, Innaha labnatun labnatu akhi. Sungguhnya putri Abu Salamah adalah putri saudaraku, saudara sepersusuanku minar rada'ah. Ardo'atni wa Abu Salamah suwaibatun. Karena Suwaibah pernah menyusuiku dan pernah menyusui Abu Abu Salamah. Oleh karenanya putrinya Abu Salamah adalah putri saudara sepersusuannya Nabi. Sehingga tidak boleh dinikahi oleh Nabi SAW. Karena saudara sepersusuan hukumnya sama seperti saudara kandung. Dalam Islam, saudara sepersusuan hukumnya sama seperti saudara kandung. Oleh karenanya, putrinya saudara sepersusuannya seperti keponakannya sendiri. Oleh karenanya Nabi tidak mungkin menikahi putrinya Abu Salama. Kata Nabi, "Fala ta'ridanna alayya banatikun wala akhwatikun." Jangan kalian tawarkan kepadaku putri-putri kalian dan juga saudara saudari perempuan kalian. Tidak boleh. Setelah itu Urwah bin Zubair berkata, "Wa Suwaibah maulatun li Abi Lahab. Kana Abu Lahab a'taqaha fa arda'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma mata Abu Lahab urihi ba'd ahlihi bi syarri hibatin faqala lahu madza laqit." Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Kemudian Suwaibah ini menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Abu Lahab meninggal, ada sebagian keluarga Abu Lahab yang melihat Abu Lahab dalam mimpi. Perhatikan riwayat hadis ini. Karena inilah yang dijadikan yang terdapat dalam Sahih Al Bukhari. Jadi Suwaibah ya dibebaskan oleh Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Abu Lahab meninggal, sebagian keluarga Abu Lahab melihat Abu Lahab dalam mimpi. Kemudian dia bertanya kepada Abu Lahab, "Madzalah kita? Apa yang kau dapati wahai Abu Lahab?" Kata Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi itaqati Thuwaibah." Saya selalu mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pada hari ini aku diberi minum karena aku telah membebaskan bi itaqati karena aku telah membebaskan Thuwaibah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Meskipun riwayat ini dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi, hadis yang di atas yang kita sebutkan Rasulullah SAW mengatakan, putrinya Abu Salamah tidak halal bagiku. Itu sanatnya nyambung dan sanatnya Sahih. Adapun perkataan Urwah bin Zubair, ini sanatnya mursal. Karena Urwah bin Zubair tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang ya tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. apalagi bertemu dengan zaman kelahiran Nabi, apalagi bertemu dengan Abu Lahab. Tidak, tidak bertemu dengan kejadian kisah ini dan tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan berita ini kepada Urwah bin Zubair. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan riwayat ini riwayat yang lemah karena riwayat tersebut riwayat yang mursal, tidak bisa dijadikan hujah. Oleh karena kita katakan bantahan pertama bagi orang yang berdalil dengan kisah ini kita katakan hadisnya lemah. Riwayatnya lemah. Ya. Adapun riwayat yang disebutkan oleh Suhaili dalam kitabnya Raut ya, disebutkan bahwasanya Abu Lahab ya, dikurangi siksaannya setiap hari Senin. Ya, karena kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu lebih parah lagi tidak ada sanatnya sama sama sekali. Ini saja yang disebutkan sanatnya meskipun muallak tetapi apa namanya dengan si gotel jazm jadi Zubair ke bawah semuanya sahih. Yang jadi masalah dari Zubair ke Abu Lahab atau kepada ya yang menceritakan kisah melihat mimpi Abu Lahab. Ini sanatnya lemah. Jadi tidak bisa dijadikan hujah. Yang kedua, ikhwani fillah, Allah yakum. Al-Imam An-Nawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya mimpi tidak bisa dijadikan hujah. Bahkan ya, Al-Imam An-Nawi rahimahullah menyatakan kalau tatkala seorang ragu malam ini malam bulan Ramadan atau tidak. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kemudian ada seorang bermimpi bahwasanya dia melihat Nabi dalam mimpi, kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah malam, malam ini adalah malam satu Ramadan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, meskipun dia mimpi lihat Nabi, maka mimpinya tidak bisa dijadikan hujah dengan ijma ulama. Ya, penentuan satu Syawal atau satu Ramadan bukan dengan mimpi dengan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi penentuan dengan melihat hilal. Bagaimana lagi kalau yang dimimpikan adalah Abu Lahab? Mimpi Nabi saja tidak bisa dijadikan hujah apalagi yang dilihat adalah Abu Abu Lahab. Tentu tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian yang berikutnya, siapa yang mimpi melihat Abu Lahab tersebut? Orang muslim kah atau orang kafir? Karena dikatakan cuma wa urihi ba'dha ahlihi. Diperlihatkan kepada sebagian ya, keluarga Abu Lahab. Siapakah dia wallahu alam bisawab? Tidak ada sanad yang jelas yang menyatakan siapa yang mimpi tersebut. Kemudian hal ini bertentangan dengan nas-nas yang soreh dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang kafir tidak mungkin diringankan azabnya ya fala yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur ya kata Allah Subhanahu wa taala ya la yukhaffafu anhum min adabiha orang-orang kafir mereka tidak akan diringankan azabnya tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. demikianlah Allah membalas orang-orang yang telah kafir kepada Allah apalagi Abu Lahab yang Allah khususkan surat tabat yada abi lahabi wa tab tentang celakanya Abu Abu Lahab Bahkan sampai-sampai sebagian orang berlebih-lebihan dalam hal ini. Mereka mengatakan, lihatlah Abu Lahab merayakan hari ya bersenang-senang dengan lahirnya Nabi. Sehingga di, di neraka keluar air dari tangannya. Kedua tangannya keluar air untuk minum Abu Lahab. Ini bagaimana keluar air bertentangan dengan Al-Quran Allah mengatakan celaka kedua tangan Abu Lahab. Kata mereka keluar air dari tangan Abu Lahab. Ini sanatnya lemah. Oleh karenanya ikhwan, masalah riwayat ini perlu. Karena kita harus ya apa namanya mempunyai filter dalam masalah hadis-hadis sebagian orang mengatakan ada Rasulullah bersabda demikian, kita bilang di mana bukunya, mana sanatnya, sahih atau tidak, mana ulama hadis yang mensahihkan. Kita harus jelas jangan agar kita tidak dibodoh-bodohi. Kayak kemarin kita sebutkan bagaimana orang yang menyatakan bahwasanya nabi tercipta dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Mana hadis hadis palsu? Yang Allah mengatakan kalau bukan karena engkau Muhammad aku tidak akan menciptakan alam semesta. Mana hadisnya? Hadis palsu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis palsu. Perselisihan umatku adalah rahmah. Hadis palsu. Ini kita harus kita harus punya filter tidak sembarang kita menerima orang-orang yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda. Mana perkataan ulama alul hadis? Yang jadi masalah karena kita tidak paham sehingga mudah dibodoh-bodohi oleh sebagian orang. Kemudian kita pun katakan, kalaupun Abu Lahab ternyata hadis ini soheh, benar Nabi mengatakan meskipun kita sudah tahu tidak soheh, bahwasanya beliau diringankan azabnya, maka bukan karena bukan karena ya senang dengan lahirnya Nabi, tetapi karena apa? Dia membebaskan Suwaibah. Karena telah membebaskan seorang budak. Dan inilah kebaikan yang diakui dalam syariat. Membebaskan budak merupakan ibadah. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan, riwayat-riwayat ahli sejarah bertentangan dengan perkataan Urwah bin Zubair. Kenapa? Karena Suwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab sebelum lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan tatkala Nabi lahir. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya al isaba dan juga dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar. Ya. Tentang masalah ini. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya seperti kisah seperti ini tidak bisa dijadikan dalil. Kita katakan bahwasanya meskipun ya acara Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah acara yang dilakukan oleh sebagian orang, namun kita katakan acara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para imam seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Maka kita katakan yang lebih afdol adalah kita tidak mengerjakan. Kenapa? Karena kita tanya kepada orang-orang sekarang. Tata cara ibadah bagaimana yang lebih baik? Apakah tata cara beragamanya para sahabat atau tata cara beragamanya kita? Semua orang sepakat bahwasanya tata cara kehidupan beragama para sahabat dan para tabi'in dan para imam yang empat lebih afdal, lebih baik daripada tata cara beragama kita. Karena para sahabat lebih dekat dengan Nabi, lebih mengerti dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka tidak melakukan acara ini, maka kenapa tidak kita ikuti mereka? Demikianlah ikhwan fillah zani Allahumma apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, maka dipersilahkan. Wallahu ta'ala alam Silakan kalau ada yang ber bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Soalan yang pertama, soalan yang pertama uh, berkaitan dengan sembahyang. Apakah hukum orang tu semayang uh, pada solat maghrib, isyak dan subuh? Imam baca Al-Fatihah, dia ikut sekali baca Al-Fatihah. Ada Imam baca Al-Fatihah, dia ikut sekali baca Al-Fatihah. ada kasah solat dia? Biasanya imam baca Al-Fatihah sampai waladhalin amin, baru imam baca Al-Fatihah. Okey. Apa hukumnya kalau makmum serentak baca Al-Fatihah? Yang kedua, uh, apakah hukum kalau um, dalam satu tempat atau masjid atau uh, surau, Ada dua jemaah semayang zuhur, zuhur juga ada dua jemaah dan solat uh, lalenah ataupun uh, solat jamak. Terima kasih Ustaz. Uh, demikian tadi pertanyaan dari saudara kita yang mungkin dari Malaysia ya. Uh, yang saya pahami dari pertanyaannya bagaimana hukumnya seorang makmum yang baca Al-Fatihah bersama imam atau setelah imam baca Al-Fatihah dia baca Al-Fatihah sendiri. Kita katakan bahwasanya masalah ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Apakah imam, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah dalam surat salat jahriyah. Tatkala imam baca keras Al-Fatihah, apakah makmum juga wajib untuk baca Al-Fatihah? Telah, telah kita jelaskan bahwasanya ya Rasulullah SAW memang bersabda, "La salata illa bi ummil kitab." Tidak ada salat kecuali dengan surat Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini umum, tidak bisa di tidak ada yang mengkhususkan hadis ini. Oleh karenanya seluruh salat harus baca Al-Fatihah baik imam maupun makmum, baik salat jahriyah maupun salat sirriyah. Harus dibaca. Oleh karenanya makmum pun harus baca surat Al-Fatihah karena ini rukun salat. Sepakat ulama, Al-Fatihah merupakan rukun salat. Barang siapa yang sengaja tidak baca Al-Fatihah, salatnya batal karena dia merupakan rukun. Ya. Sebagian ulama berpandang ber, ber, e, berpendapat harus baca Al-Fatihah bagi makmum pula. Sebagian ulama mengatakan tidak, ya. Kalau imamnya baca keras dan kita dengar, maka kita mendengarkan dan tidak perlu baca lagi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jika dibacakan Al-Quran. Ya. Fastami'u lahu ansitu. Wa idha kuri alaikumul Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Kata Allah Subhanahu wa taala jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah ya dan tenanglah mendengar bacaan tersebut. Al-Imam Ahmad mengatakan, ijma ulama, ayat ini turun tentang surat Al-Fatihah dalam sholat. Jadi ada perintah kalau imam baca Al-Fatihah, dengarkan dengan baik-baik. Dan apa fungsinya kalau imam baca, kalau kita baca sendiri juga? Apa fungsinya? Buat apa dia baca keras kalau ternyata kita sibuk baca baca sendiri. Oleh karenanya pendapat yang saya pilih, Allah alam bisawab, ini pendapat banyak ulama, bahwasanya jika imam sudah baca surat dengan keras, maka tidak perlu kita baca lagi, cukup kita dengarkan. Kecuali, kecuali setelah baca Al-Fatihah, kita tahu imam ini seringnya diam. Ada sakta. Dia diam beberapa menit, seperti kita di Masjid Nabawi, seperti sholat isya. Syekh Ali Al-Hudhaifi hafizahullah ta'ala, setiap baca surat Al-Fatihah selesai, beliau diam sebentar, sejenak. Ah, waktu kosong ini tidak usah kita melamun. Kita baca apa? Al? Al-Fatihah tidak mengapa karena tidak bertentangan. Yang jadi masalahnya kalau imamnya baca keras waladhalin amin kemudian lanjut lagi baca surat ya kita dengarkan apa fungsinya dia baca kalau kita sibuk baca baca sendiri. Jadi Allah bisa saya ulangi pendapat yang saya pilih yaitu kalau imam baca dengan keras tidak perlu kita baca kecuali setelah itu dia diam sebentar ada waktu dia kasih waktu kita untuk baca maka kita baca Al-Fatihah sendiri dan itu lebih selamat. Yang kedua tadi masalah apa ya? ya, dua jamaah dalam satu masjid. Ini tidak tidak tidak boleh dilakukan dua jamaah dalam satu masjid. Sebagian ulama menyebutkan kecuali masjid-masjid yang digunakan di pinggir jalan untuk safar. Ini lain cerita. Ya. ya. Ini masjid buat bukan masjid yang di kampung yang tetap tidak, tapi masjid yang di tengah jalan orang lewat terkadang orang sholat di pojokan dua orang terkadang sholat di pojokan dua orang ya yang satunya sholat maghrib satunya sholat isya ya sebaiknya bersatu kalau bisa tapi terkadang masing-masing punya acara sendiri itu imamnya lama sekali kita ingin sholat cepat Akhirnya dia bikin sholat sendiri. Meskipun ini dibenci ya. Tapi kalau masjidnya masjid yang dilewati untuk safar ini masih mending. Adapun kalau masjidnya masjid kampung, masjid yang di kampung kita, maka tidak boleh hukumnya. Tidak boleh dua jemaah dalam satu satu masjid menimbulkan perpecahan dan menimbulkan perselisihan dan tidak pernah dilakukan oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam sholat-sholat fardu. Adapun sholat sunnah silakan ya masing-masing tidak jadi tidak jadi masalah. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. E, <clears throat> tadi dikatakan bahwa kalau mimpi untuk menyatakan satu Ramadan itu nggak syah kan gitu ya. Ya, ijma ulama. Tapi kalau bagaimana seorang muslim mimpi bertemu Rasulullah dan diberi petunjuk yang baik, yang bagus sesuai dengan ajaran Islam, apakah itu benar itu Rasulullah? Makasih Ustaz. Ikhwani fillah Allah wa yakum merupakan suatu keutamaan dan kemuliaan seorang ber, bermimpi bertemu dengan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, berarti dia telah melihatku dengan sesungguhnya. Karena setan tidak bisa meniru-niruku. Setan tidak bisa meniru wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya barang saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu kemuliaan. Akan tapi yang jadi masalah, syaitan benar tidak bisa meniru Nabi SAW. Tapi syaitan bisa ngaku sebagai Nabi. Sebagaimana kita sebutkan dalam Al-Quran ayat yang dulu, yang kita bacakan, bagaimana banyak orang-orang yang menyembah jin, tapi jin ngaku sebagai malaikat. malaikat. Jangankan ngaku sebagai Nabi, jin ngaku sebagai malaikat sehingga mereka menyembah mereka menyangka menyembah malaikat ternyata menyembah apa? Jin. Jadi jin tidak bisa meniru Nabi tapi bisa ngaku sebagai sebagai Nabi. Oleh karenanya sebagian salaf dahulu sebagian sahabat kalau ada orang mengatakan saya bertemu dengan mimpi bertemu dengan Nabi kata dia sifatkan bagaimana Nabi. Sifatnya gini-gini. Benar, Anda telah bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang bermimpi dengan bertemu dengan Nabi. Seperti saya bertemu dengan dengan teman saya. Teman saya ini belajar ilmu macam-macam, ilmu bisa kemana-mana ke pulau-pulau dengan tutup mata sampai kemana gitu. Saya tanya kok demikian? Saya bermimpi bertemu dengan Nabi. Jadi tiga hari berturut-turut saya bermimpi melawan setan. Berkelahi dengan setan, setan kalah. Pada hari keempat, saya ini kasus langsung saya hadapi. Hari keempat kenapa? Kata dia, saya mimpi bertemu dengan Nabi. Saya tanya, bagaimana Nabi yang kau lihat? Nabi wajahnya bersinar, bersih, tidak ada jenggotnya. <laughs> ini bukan Nabi kalau begitu. Nabi ma'ruf punya jenggot sampai di dada beliau, jenggot beliau. Sampai kalau beliau baca Quran, jenggotnya goyang. Ya. Jadi ini nabi keliru ya. Itu bukan nabi yang kau lihat ya, mungkin apa orang barat atau <laughs> orang mana orang kafir yang kau lihat. Ini tidak benar. Oleh karenanya, sebagian orang mimpi bertemu dengan nabi dan benar-benar bertemu dengan nabi dan memberi isyarat-isyarat atau taujih atau arahan-arahan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan ini tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tidak semua yang bermimpi melihat nabi, dia telah bertemu dengan nabi sesungguhnya karena setan bisa mengaku sebagai nabi. Sebagai contohnya Ibnu Arabi yang membuat, memiliki sebuah kitab yang berjudul Fususul Hikam, di awal dari mukadimah kitab tersebut dia mengatakan saya bertemu dengan nabi dan nabi menyerahkan kitab ini kepada saya untuk disebarkan dan saya tidak menambah satu huruf pun dalam kitab ini. Ternyata kitab ini isinya Firaun masuk surga. Repot. Kalau dari Nabi SAW, Fir'aun masuk surga. Ya, kalau Fir'aun aja mau surga, seluruh <laughs> manusia di atas muka bumi semuanya masuk surga. Fir'aun orang yang paling kafir, masuk surga apalagi yang yang lainnya. Ya. Adapun kalau Nabi SAW kemudian tatkala datang dalam mimpi, kemudian mengarahkan arahan yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan semakin mendukung seorang untuk beramal soleh, maka itu tanda kebaikan. Sebagaimana saya sempat dengar seorang syekh yang bercerita, dia pernah mimpi bertemu dengan Nabi SAW selama tiga hari. Dan Syekh itu mengatakan, dalam mimpinya Nabi mengatakan, si Fulan ibn Fulan bersamaku di surga. Selama tiga hari kalau tidak salah. Disebutkan si Fulan bin Fulan yang tinggal di sana, tinggal suatu tempat, itu Nabi sebutkan tempatnya di suatu tempat, dia bersamaku di surga. Akhirnya Syekh ini pun penasaran, dia pun mencari si Fulan bin Fulan ini. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Sampai ditunjukkan pada suatu rumah, sebagaimana rumah tersebut disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi SAW. Dia pun ketuk pintu tersebut, maka keluarga keluarlah seorang yang penampilannya biasa. Penampilannya biasa bukan penampilan orang yang soleh. Ya, penampilan biasa saja. Maka dia bertanya, apakah kamu Fulan bin Fulan? Kata dia, iya benar, saya Fulan bin Fulan. Ada apa? Saya mendengar, saya bermimpi Rasulullah SAW mengatakan kamu bersamanya di surga. Maka kagetlah si Fulan ini. Penampilannya biasa. Akhirnya dia Syekh ini bertanya, apa amalan yang kau lakukan sampai Rasulullah mengatakan demikian? Dia mengatakan, saya punya tetangga, ya, kalau tidak salah eh, tidak ada apa orang tuanya baru meninggal atau pokoknya kehidupannya sulit. Maka setiap gaji yang saya terima, setengahnya buat tetangga saya, setengahnya buat saya. Itu amalan saya. Dan itu bukan amalan yang ringan, amalan yang yang hebat. Kalau mimpi seperti ini tidak jadi masalah. Karena e, mengarahkan kepada yang baik. Adapun kalau bermimpi dirubah syariat, kamu lakukan amalan seperti ini, baca Al-Fatihah 7000 kali bisa terbang. ini dari mana seperti ini? Kenapa Abu Bakar tidak pernah diajar kok kamu diajar sekarang? Bukankah lebih butuh terbangnya Abu Bakar daripada sekarang? Terbang tidak butuh. Sekarang bisa naik pesawat. Zaman dahulu butuh untuk berperang terbang. Kenapa tidak diajarkan kepada Abu Bakar dan Umar kok sekarang kamu diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau mimpinya ngajarin aneh-aneh itu bukan Nabi, yakin bukan Nabi tapi syaitan yang mengaku-ngaku sebagai sebagai Nabi. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Oke eh, saya daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, soalan saya satu saja. Abu Talib, uh, eh, bapa saya Nabi, dia melindungi Nabi anak dia Ali bin Abu Talib pun dia melindungi Nabi juga masuk Islam adakah Abu Talib akan masuk syurga setelah mendapat syafaat Nabi nanti ini pertanyaan yang baik ya bahwasanya kita tahu Abu Talib ya adalah ayah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu Pertanyaannya apakah Abu Talib akan masuk surga setelah mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis-hadis yang soleh bahkan ayat dalam Al-Quran mengingkari hal ini. Dalam hadis yang soleh ya, Entah yang riwayatkan Imam Bukhari atau Imam Muslim, saya ingat saya Imam Bukhari nanti bisa dicek kembali ya. Bahwasanya tatkala Abu Talib lama hadarat hadarat hadarat Abu Talib al-wafat, tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, ya. Ja'ahu ya. Abu Jahal datanglah Abu Jahal kepada Abu Talib dan Abdullah bin Umayyah. Ya. Orang-orang ya. kafir datang menemui Abu Talib. Dan Nabi SAW juga mendatangi pamannya karena Abu Talib ini terkenal membela Nabi SAW. Bahkan rela mati demi untuk membela Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW ingin mendakwahi pamannya. Kata dia, Ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan bilang engkau pada hari kiamat kelak di hadapan Allah. Abu Talib diam. Kedua orang kafir ini provokator. Mereka berkata, gobu an millati Abdul Muttalib. Wahai Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Jadi Abdul Muttalib pakai Nabi juga musyrik. Abdul Muttalib ini musyrik, bukankah dia memberi sesembahan kepada Hubal, ya, kepada patung-patung. Sehingga tatkala mereka berdua ini ingin memprovokator Abu Talib, maka diingatkan kepada nenek moyang karena seorang sangat berat kalau menyelisih nenek moyang. Menyelisih tradisi orang tua. Maka mereka berdua mengatakan, "Ya Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu?" Abu Talib pun diam. Rasulullah mengulangi lagi, "Ya ammi, kul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah kalimat sebuah kalimat yang aku akan belamu di hadapan Allah. Kedua orang ini ulangi lagi, "Apakah kau benci dengan perkataan dengan agama orang tuamu?" Fa'aba an yakula la ilaha illallah sehingga Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha dalam keadaan musyrik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sa'astaghfiranna laka." Malam unha ank, ya pamanku, saya akan mintakan ampun untuk kau selama aku tidak dilarang. Turunlah firman Allah melarang hal itu. Allah mengatakan, innaka la tahdi ahbabta. Engkau tidak akan bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ini sebagai apa? Dalil bahwasanya hidayah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kita hanya bisa memberi petunjuk, tapi yang menggerakkan hati menerima petunjuk tersebut hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lain. Ya. Ma kana lin-nabi amanu آمنوا أن lil musyrikin walau kanu uli kurba, من بعد ما تبين لهم annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk minta ampun bagi orang-orang kafir meskipun kerabat dekatnya setelah, setelah jelas mereka termasuk penduduk neraka jahanam. Oleh karenanya Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Akan tapi memang ada riwayat hadis yang sahih juga siksaan Abu Talib diringankan oleh Allah. Karena syafaat Nabi khusus kepada Abu Talib, tidak orang kafir yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, Laula ana, lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, Abu Talib sudah di neraka yang paling paling dasar. Oleh karena kita katakan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Adapun tulisan sebagian-sebagian orang, ya, yang ya yang fanatik terhadap ya keluarga Ali bin Abi Talib di antaranya sampai mereka mengatakan Abu Talib ya Islam. Bahkan mereka mengatakan kakeknya pun Abdul Muthalib pun apa? Islam ini tidak benar, ini mengingkari sejarah. Hadis-hadis yang sahih ada tidak bisa diingkari. karena Allah turunkan ayat khusus tentang Abu Talib bahwasanya Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Oleh karenanya, ya seorang bagaimanapun pembelanya terhadap Islam, kalau dia dalam keadaan syirik, maka tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan muslim, datangkan dalilnya dari sanat yang sahih dan tidak akan dia dapatkan. Ada lagi yang bertanya? Ini ada yang bertanya, benarkah di mahsyar ada yang berjalan menggunakan muka? Iya benar, orang-orang kafir. Afama yamshi ala wajihihi. Apakah orang-orang yang berjalan di atas wajahnya? Ya, sampai-sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah dia mampu berjalan di atas wajahnya tatkala di akhirat kala orang-orang kafir dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Karena orang kafir telah membalikkan agama Allah yang harusnya tauhid dibuat syirik oleh mereka. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, أليس الذي amsyahu في الدنيا ala رجليه qadiran ala an يمشيه ala وجهه Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang tatkala di dunia bisa membuat orang kafir ini berjalan di atas kakinya, di akhirat bisa dibuat berjalan di atas wajahnya? Tentunya Allah bisa. Oleh karena orang-orang yang nanti di akhirat kelak berjalan di atas wajahnya itu orang-orang kafir.